بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Pertama sekali tentunya kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk sama-sama bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama langsung bertatap muka dan berhadapan dengan mereka yang ini merupakan suatu kenikmatan besar kita mendapatkan silsilah agama mata rantai agama Islam dari sumber yang begitu dekat kemudian yang terutama kita sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Fadilatu Syekhina wa Walidina Syekh bin Hamid Al-Qurashi hafizahullah taala demikian juga kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari para undangan tamu undangan kita baik itu dari Polres Deli Serdang ataupun yang mewakilinya demikian juga dari Kodim yang sudah alhamdulillah hadir di hadapan kita demikian juga kita sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Syekh Adil Mansur Al-Basha Hafizahullah Ta'ala yang beliau juga turut hadir pada tahun ini. Demikian juga Syekh Abu Usama Arabi Ibn Tahir Hafizahullah Ta'ala yang Alhamdulillah beliau juga turut hadir pada daurah kita tahun ini. Demikian juga para asatidah yang ikut hadir mendampingi para masyayikh untuk menjalani daurah Imam Asy-Syafi'i yang ke-11 ini yaitu Al-Ustaz Abdul Munzir Zul Akmal Hafizahullah Ta'ala beliau sebagai pimpinan pondok pesantren ta'zim Sunnah yang ada di Pekanbaru. Demikian juga Al-Ustaz Abu Abdurrahman Muhammad Bildan LC Hafizahullah Ta'ala yang merupakan pimpinan pesantren Ansarus Sunnah yang ada di Batam. Demikian juga Al-Ustaz Askari yang beliau merupakan pimpinan pesantren Ibnul Qayyim yang ada di Balikpapan. Demikian juga Ustadz kita yang merupakan pimpinan pesantren at taif Al-Mansurah Al-Ustadz Abu Kashah Nazril Fauzi Hafizahullah Ta'ala Demikian juga kami ucapkan terima kasih dan merasa hormat kami kepada segenap tamu undangan sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini dan telah memberikan partisipasi sumbangsihnya baik tenaga maupun materi yang alhamdulillah bisa berlangsung acara kita ini tanpa halangan apapun. Demikian juga pada tahun ini, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk Allah pertemukan dengan Syekh Munawir Hafizahullah Ta'ala yang ada duduk di depan kita ini dan beliau inilah yang membangun masjid yang sekarang kita tempati. Alhamdulillah Beliau bisa hadir di hadapan kita beserta anak beliau datang ke sini. Ini yang beliau di depan menggunakan kacamata, menggunakan jubah putih. Nah, ini beliau, Syekh Munawir. Hafizahullah Ta'ala. Jadi, Alhamdulillah tempat dan masjid yang beliau curahkan dana untuk membangunnya bisa kita tempati dan semoga menjadi amal jariah bagi beliau hafizahullah taala hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan sekalian. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, kita juga meminta kata sambutan baik dari Bapak Kapolres ataupun yang mewakilinya. Demikian juga nanti kita minta kata sambutan dari Bapak Kodim ataupun yang mewakilinya. Demikian untuk mempersingkat waktu, maka kita meminta terlebih dahulu kepada Bapak Kodim ataupun yang mewakilinya untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak, dipersilahkan, Waliyatafadul Mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbaik ini kita masih banyak diberikan nikmat. Salah satunya sehat dan kesempatan. Demikian. Salawat beriring salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan sahabatnya mudah-mudahan kita menjadi eh, pengikut beliau yang telah yang mendapatkan sahabatnya amin ya robbal alamin saya ini pak agak-agak gemeter saya pak benar saya bilang karena ini yang dihadapi di depan saya ini orang-orang memang luar biasa saya harus manggil apa saya nggak tahu Nah, ya. Mohon maaf ini Pak kalau saya salah ya Pak. Tapi sebelumnya saya sampaikan Pak, kebetulan sebenarnya harusnya Komandan Kodim yang kemari Pak. Namun beliau ada kegiatan, jadi beliau memerintahkan saya Pak. Saya dan Ramli Lubuk Pakam Pak. Kebetulan ini lokasi ini adalah termasuk wilayah e, daripada Koramil Lubuk Pakam. Jadi saya diperintahkan untuk mewakili beliau. Ini salam beliau, salam hormat beliau kepada Bapak ya Pak ya, Monidit. Eh, yang terhormat, siapa saya panggil biar ini Pak? <laughs> Kalau saya biasanya kan bapak-bapak ya kan, mungkin para syekh lah ya, mohon izin kalau saya, saya sebut Pak, yang kami hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya nggak panjang lebar di sini Pak, saya menyampaikan bahwa kegiatan ini cukup luar biasa. Saya sudah mengikuti dua kali ini, Pak. Tahun kemarin kalau tidak salah di wilayah Batang Kuis Pak. Batang Kuis kebetulan wilayah Koramil saya juga kemarin ini Pak. Sebelum pindah ke Pakam. Saya juga mewakili Pak. Ketemu juga. Kebetulan acaranya di rumah makan sederhana kalau nggak salah. Nah, itulah dia tahun kemarin. Dan saya sangat-sangat terharu dan saya sangat senang Pak. Atau setidaknya saya mendapatkan pahala lah bang mengikuti acara ini. Wawasan saya selama ini mungkin orientasi dunia, dunia, ini mungkin nanti akan mendapatkan suatu masukan untuk bekal kelak saya ke depan Pak. Insya Allah Pak, saya ikhlas dan saya berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hari ini Pak. Saya nggak panjang lebar Pak ya, mohon maaf ini Pak ya. Saya bukan spesialis saya juga. <laughs> saya ngertinya ibadah, sholat ya Pak ya. Ya, ada bala orang kampung lah Pak ya. Bukan ahlinya. Saya mudah-mudahan dengan niat saya ke sini, saya kebagian pahala juga lah kan gitu kira-kira. Ya saya kira itu aja Pak. Mudah-mudahan acara ini berkati Allah SWT Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala kita semua yang hadir pada hari dan sore kesempatan yang baik ini. Terima kasih Pak. Saya iri. Wabillahi taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian kita minta kata sambutan dari Polresta Deli Serdang atau yang mewakilinya untuk menyampaikan kata sambutan.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 Yang kami hormati pimpinan pondok pesantren At-Taibah Al-Mansyurah, Ustazah Ustazuna, para mursid, para santri, santriwati, undangan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Mari awalnya dengan kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi kepada kita. Alhamdulillah. Hari ini kita lagi-lagi kedatangan syekh para alim ulama dari Arab Saudi. Mudah-mudahan hari ini membawa keberkahan bagi kita. Tidak banyak kesempatan. Begitu banyak pesantren tapi tidak seperti yang di khusus pondok pesantren at Toifah Masuroh kami sangat berbesar hati, senang menjadi bagian dari acara ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pesantren kita yang luar luar biasa. Mungkin saya ini yang kelima kali mengikuti acara ini. Mudah-mudahan benar-benarlah hari ini membawa keberkahan bagi kita. Salam dan salam kita hadirkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya insyaallah kita termasuk abah banyak yang dapat syafaat di yaumil Hadirin yang dirahmati Allah, seyogianya memang sama seperti dari Pak Dandim tadi. Yang duduk di sini Pak Kapolresta. Kebetulan beliau ada Zoom meeting dengan jam yang sama kepada Pak Kapolri dari Jakarta. Dan memang ya secara pribadi saya senang asal disuruh mewakili yang begini saya senang Bapak. Kenapa? Kalau dekat-dekat dengan tukang jual minyak wangi, insya Allah ikut wangi. Dekat-dekat dengan alim ulama, insya Allah. Kita juga nanti, ya minimal nggak soleh-soleh kali ya, minimal sholat tepat waktu lima waktu di masjid. Demikian. Ahlan wa sahlan, Syekh Rujik, insya Allah tetap dalam perlindungan Allah, tetap dirahmati Allah, tetap diberi perlindungan. Mudah-mudahan Nah, mudah-mudahan Allah baca jam Allah baca jemaah hajah jam'an marhumah wa tabarakawna mbak ba'dihi tempat maksumah. Kepada saya Munawir, subhanallah. Beliau ini datang dari luar negeri sana, jauh kemari membangun masjid yang kita tinggali ini. Subhanallah. Ini sungguh sedekah ya yang luar biasa. Begitu banyak orang berharta, tapi sulit untuk melakukan harta tapi beliau tidak dengan beliau subhanallah mudah-mudahan beliau terus mendapat perlindungan dari Allah mendapat keberkahan hartanya hadirin yang dirahmati Allah khususnya anak-anakku kata Imam Al-Ghazali kejarlah akhiratmu maka dunia akan tunduk kepadamu Akhirnya hadirin anak-anak khususnya khusus bin khusus Kalian jangan berkecil hati dengan yang luar sana. Tetap istiqomah, kejar urusan akhirat. Maka nanti kalau sukses urusan akhirat, urusan dunia pun mengikut. Mudah-mudahan hari ini benar-benar membawa kita kepada keberkahan. Karena memang yang datang ini adalah orang-orang yang dimulakan dari badan Islam. Alim ulama yang banyak ilmunya. Mari anak-anakku, dengarkan ikuti apa yang beliau katakan. Insya Allah nanti kita di yaumil kiamah termasuklah orang-orang yang beruntung. Wal wasnu yauma idil haqqan faman saqulas mawajiduhu faulaika ubul muflihun. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Siapa yang berat timbangan amalnya maka dia termasuk orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa yakum bima bi min adi wa cikil hakim wa taqabbala mini wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz Edianto yang telah mewakili dari Kapolres Tanjung Serdang. E, terakhir kita minta kata sambutan yang sudah alhamdulillah hadir juga di hadapan kita Kismu Ta'lim Syekh Habar Ma'ana Menurut Nah, dari Dewan Pendidikan Alhamdulillah hadir di depan kita Bapak Muriadi Abdullah Ta'ala kepada beliau kami persilahkan. taala warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ali washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila syukur kita panjatkan kehadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka mengkaji ilmu sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa di pesantren Khoifah Ahmad Suro ini yang kami hormati Syekh Bozaik Syekh Munawir dari Saudi Arabia Alhamdulillah, syukurilah kehadiran beliau membuat kita semakin semangat, memotivasi kita untuk mengkaji ilmu. Bersama-sama kita hadir di pesantren Toifa al -Mansuroy. Yang kami hormati juga dari pihak Polres Deli Serdang, begitu juga dari dan Ramil atau Kodim 0204 Deli Serdang, beserta para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada Ustaz Fauji yang sudah menggelar acara tablik yang begitu luar biasa. Kami juga dari Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan sangat berterima kasih dengan kehadiran para seh yang dari Arab Saudi bisa memberikan masukan, bimbingan, arahan di majelis ilmu ini. Tapi sangat bersenang hati selaku Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan mengingat betapa pentingnya ilmu agama itu, mengingat kurikulum yang sudah ada sekarang ini sudah disamakan baik dari kurikulum yang ada di pesantren dan juga yang ada di sekolah-sekolah umum. Paradigma baru ini harus kita rubah. Mengingat di sekolah-sekolah umum pendidikan agama itu hanya tiga jam dalam satu minggu. Namun di pesantren-pesantren, ya minimal dua per tiga dari pelajaran itu adalah majelis ilmu, khususnya ilmu Islam. Ini menyatakan kita yang luar biasa. Mari kita berbondong-bondong ke sekolah-sekolah agama. Mari kita bersama-sama membesarkan sekolah agama. Mengingat Kabupaten Deli Serdang ini adalah suatu kabupaten yang begitu kondusif pendidikannya begitu maju, dan masyarakatnya begitu religius, dan penduduknya juga beraneka ragam. Namun, di sela-sela ini, Kabupaten Deli Serdang mampu menjadikan ya, sekolah-sekolah yang berbasis agama menjadi basic, menjadi dasar untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita. Para orang tua, wali santri, pada anak-anak kami sekalian, Pendidikan agama adalah merupakan fondasi yang luar biasa. Sekolahkanlah anak-anak kita di sekolah agama. Karena mengingat sekolah-sekolah agama yang sekarang ini sudah seperti jamur yang tumbuh di daunan. Banyak sekolah-sekolah agama. Mari sama-sama kita menyekolahkan anak-anak kita untuk meningkatkan iman dan tawa kita. Karena mengkaji agama dari sejak dini merupakan suatu kaidah yang luar biasa. Tapi juga berterima kasih terkhusus kepada pesantren Toiba Mansurah yang menjadi salah satu pesantren mitra dinas pendidikan, mitra dewan pendidikan yang selalu berkolaborasi baik dari pendidikan agama, baik juga dari pendidikan sosial dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pesantren Toiba Mansurah menjadi dasar, menjadi basic kebangkitan pendidikan-pendidikan agama terkhusus di Kabupaten Deli Serdang. Dan lagi Pak Boji beserta Syekh dan juga rekan-rekan guru. Kami mengucap syukur dengan keberadaan pesantren Baifa Al-Mansuro ini membangkitkan gairah pendidikan, terkhusus pendidikan-pendidikan agama. Dengan menghadirkan alim ulama yang dari luar negeri, yang dari Saudi Arabia, dari negara Jazirah Arab. Ini merupakan hal yang luar biasa untuk menghadirkan ya, Sese yang memang sengaja kita undang dari Jazirah Arab. Mari kita dengarkan nantinya bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan yang luar biasa, yang membawa manfaat yang sangat luar biasa. Sekali lagi, kami atas nama Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat datang pada Syekh Nawir dan Syekh Bojik Begitu juga pada rekan-rekan keluarga besar Polres Deli Serdang dan Dadim 0204 merupakan mitra bersama dalam menciptakan kebenaran keragaman yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Akhir kata, kami atas nama pemerintah Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada semua unsur, terkhusus anak-anak kami, orang tua kami, pengasuh pondok pesantren Hoifa Al Mansuro, terusus kepada pimpinan pesantren Al Mansuro. Mudah-mudahan ini tetap berkembang, tetap maju ke depan, tetap berbasis agama. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan, Wallahu ilami torik Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah que fala Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Muryadi Ridho Allah Ta'ala selaku Dewan Pendidikan Deli Serdang yang telah memberikan kata sambutan dan motivasi kepada kita seluruhnya.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 هذا المركز المبارك مركز الطائفة المنصورة وهذا ليس بغريب على حكومة أندونوسيا فهي الدولة المسلمة ولله الحمد والتي تقوم بدور كبير نحو الإسلام والمسلمين فجزاهم الله خيرا وبارك فيه وأما عن حضورنا هنا في هذه المدينة مدينة باتام أو مدينة ميدان فحضورنا ولله الحمد محبة لإخواننا هنا في هذه المدينة الطيبة ودعوة إلى الله عز وجل وهكذا من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة وأهل الإسلام يحبون بعضهم ويجتهدون في دعوة بعضهم لبعض حبا في هذه السنة المباركة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين هذا الدين هو أكمل دين جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكما تعلمون أن الأديان كثيرة فكلها باطلة إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الدين الذي ختم الله به الأديان وجعله خير دين إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلذلك أهل الإسلام متحابين في الإسلام متحابين في الله عز وجل يقصد بعضهم بعضا للدعوة والمناصحة والنصيحة لأن الدين النصيحة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هكذا يتناصحون أهل الإسلام ويذكر بعضهم بعضا فكلما كان النصح موجود والنصيحة موجودة كلما كان أهل الإسلام أقوى فكونوا كذلك يا رعاكم الله تناصحوا الله عز وجل وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر تستقيم لكم الدنيا والآخرة وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم على ثلاثة أمور على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصدق فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التسليم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثلاثة أمور يقوم عليها الدين الاتباع والتصديق والتسليم وهذه الأمور تحتاج لأمر واحد حتى تنضبط الأمور تحتاج للعلم أن تتعلم لأن العلم يرفعك يوم القيامة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والعلم قال الله قال الرسول قال الصحابة قال الله قال الرسول قال الصحابة فأوجب الله علينا جل وعلا العلم كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وجوب أن تتعلم من العلم ما تقيم به هذا الدين وتستقيم عليه ونحن ولله الحمد أعني أهل الإسلام الشك فينا لا نحتاج إلى اجتهاد فالدين موجود وواضح ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهذا الدين كامل ليس فيه نقص لا يحتاج إلا لأناس يتعلمونه ومن ثم يدعون إليه ويعلمون الناس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا أحسن منه أحد أبدا فلذلك نحن أهل الإسلام ديننا واحد وقرآننا واحد ونبينا واحد ما نحتاج لشيء جديد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم حذر الناس جميعا أن يخرجوا عن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن يشاقق الله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا خلاص الامر واضح هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نتعلم هذا الدين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الذي أريده باختصار وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يوفقنا وإياكم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا وإياكم على الحق وفي الختام أشكر لإخواننا القائمين على دورة الإمام الشافعي رحمه الله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 adalah negara muslimah dan ia telah memainkan peranan yang besar dan memberikan peranan yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka Semoga Allah memberikan kepada mereka balasan terbaik dan semoga Allah memberkahi mereka. Adapun kehadiran kami di kota Medan ini sesungguhnya hal tersebut dilatar belakangi oleh kecintaan kami kepada saudara-saudara kami di sini yang ada di kota ini dan dalam rangka dakwah ilallah. Demikianlah hal ini dilakukan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga zaman kita ini dan hingga datangnya hari kiamat kelak yaitu kaum muslimin sebagian mereka mencintai sebagian yang lain dan sebagian mereka mendakwahi sebagian yang lain karena kecintaan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita di atasnya dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga dia meneguhkan kita di atas petunjuknya dan menjadikan kita termasuk para pembela agama ini. Agama ini merupakan agama yang paling sempurna yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa agama itu banyak semuanya adalah agama yang batil kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu agama yang dengannya beliau menutup agama-agama yang ada dan Allah jadikan ia sebagai agama yang terbaik. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi Allahil islam Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Dan di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka hal itu tidak diterima darinya. Dan ia termas dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kaum muslimin adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Sebagian mereka mendatangi sebagian yang lain dalam rangka dakwah dan menyampaikan nasihat. Sebab agama ini adalah nasihat sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha agama itu adalah nasihat agama itu adalah nasihat Agama itu adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Qal, beliau menjawab, lillah wali kitabih wali rasulih wali aimmatil muslimin wa ammatihim yaitu untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Demikianlah mereka saling menasehati dan sebagian mereka mengingatkan sebagian yang lain. Maka setiap kali nasihat ini ada di tengah-tengah mereka, maka kaum muslimin semakin kuat. Maka jadilah kalian demikian keadaannya, yaitu saling menasehati karena Allah, saling menyuruh untuk melakukan perbuatan yang baik, dan saling mencegah dari perbuatan yang mungkar. Niscaya agama, niscaya dunia dan akhirat kalian akan terwujud dengan baik. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibangun di atas tiga perkara. Yang pertama adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua membenarkan apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang ketiga berserah diri atau tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Dan ilmu itu sendiri adalah apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Maka Allah telah mewajibkan kepada kita untuk mempelajari ilmu ini. Sebagaimana tertera di dalam firmannya, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Ini merupakan perkara yang menunjukkan wajibnya engkau mempelajari ilmu yang dengannya engkau akan menegakkan agama ini. Dan kita walillahil telah diberi kecukupan dalam perkara ini. Kita tidak butuh kepada suatu bentuk ijtihad Sebab agama ini telah ada dan jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh padanya, pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktukum alal bayra, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih, hujjah yang jelas, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Jadi Agama ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan tidak ada yang diminta darimu, dari manusia. Kecuali mempelajari agama ini. Dan mengajak manusia kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin, oleh karena itu kita kaum muslimin, agama kita satu, Quran kita satu, dan Nabi kita satu. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islam Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu telah kucukupkan untukmu nikmatku dan aku ridhai Islam sebagai agama bagimu.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 Inilah yang ingin saya sampaikan dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga dia meneguhkan kita semoga dia memberikan taufiknya kepada kita untuk menaatinya dan memberikan taufiknya agar meneguhkan kita di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga saya memohon kepada Allah Azza semoga Dia meneguhkan kita dan kalian semua di atas kebenaran. Dan di akhir ceramah ini saya ucapkan terima kasih kepada para penanggung jawab daurah Al-Imam al syafii dan mereka adalah saudara kami Zul Akmal, Muhammad Wildan, kemudian Abu Abka Syafauzi dan Askari Abu Muawiyah. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan kebenaran dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan yang mengikuti yang terbaik darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.